Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Barakallahu fikum kita akan lanjutkan Nah, syarah daripada Na'am barakallahu fikum awal-awal yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah taala. Kita lanjutkan syarah Syekh Saleh Fauzan yang beliau sampaikan yang mana beliau akan menyebutkan makna daripada kitabiyun dan juga ummiyun. Apa makna kitabiyun dan apa makna al-ummiyun? Kita lanjutkan. Qala asy-syarih taala Syekh Saleh fauzan Perhatikan di situ. Wal kitabiyuna al-muradu bihim dan kitabiyun itu yang diinginkan dengan mereka adalah ahlul kitabi minal yahudi wan nasara. Yaitu ahlul kitab dari kalangan Yahud wan nasara. Dan ini telah ijma' para ulama ya. Dan bahkan semua jumhur kaum muslimin ijma' tentang kafirnya orang Yahud wan nasara. Paham ya? Kafirnya secara keumuman apa? Orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara mereka semuanya adalah kufar. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah innal ladzina kafaru min ahli kitab sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab jadi ahli kitab kafir wal musyrikin dan orang-orang musyrikin fi nari jahannam mereka semuanya berada di neraka jahannam khalidina fiha kekal di dalamnya ulaika hum syarrul bariyah mereka adalah sejelek-jelek makhluk barakallahu fikum nah jadi jangan sampai ada dari kalangan kaum muslimin berpindah agama, semula beragama Islam, ngambar barakallahu fikum kemudian gara-gara harta, gara-gara kedudukan, gara-gara gelar dan misalnya kerjaan atau bisnis akhirnya ngambar barakallahu fikum berpaling murtad dari agama Islam menuju agama kekufuran. Naudzubillah. Jangan sampai. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya dia sampai melakukan hal tersebut, naam itu ancamannya sangat berat. Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang-orang yang murtad, naam dengan apa? Dengan neraka jahanam, kekal di dalamnya. Nauzubillah min dzalik ya. Naam. Apa kata beliau di sini? Li'anna al-yahuda 'indahum kitabut Taurah. Sesungguhnya orang Yahud, naam di sisi mereka memiliki Taurah, kitab Taurat itu. Allati anzalahu Allah 'ala Musa alaihissalam yang mana Allah taala telah turunkan Taurat tersebut kepada Nabi Musa alaihissalam. Wan Nasara indahum kitabul Injil. Dan Nasara mereka juga memiliki kitab apa? Injil alladzi anzalahu Allah ala Isa bin Maryam yang Allah taala turunkan kepada Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam. Falidzalika sumu bi ahli kitab. Oleh karena itu dinamakan mereka ahli kitab. Kenapa? Karena Naam al-Yahud dan Nasara kedua-duanya telah diturunkan pada mereka kitab. Tapi ingat, kedua-duanya barakallahu fikum naam karena mereka tidak mau beriman kepada nabi kita Muhammad saw setelah datangnya Nah, barakallahu fikum, penutup para nabi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka pun juga termasuk orang-orang kufar. Jadi orang Yahud, orang Nasara yang mereka beriman dengan Nabi Musa, orang Yahud beriman dengan Nabi Musa di zamannya muslim. Orang Nasara yang beriman dengan Nabi Isa di zamannya juga muslim. Tapi setelah datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eh, dari kalangan Yahud atau Nasara tidak mau beriman dengan apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah kufar penduduk neraka. Nauzubillah ya. Na'udzubillah na'am. Kalau kita telusuri ucapan-ucapan orang Yahud dan Nasara, nah ngeri sekali. Di antara orang Yahud yang mereka berlebihan mengatakan Uzair itu anak Allah, kemudian orang Nasara mereka mengatakan Isa itu adalah anak Allah. Naam, wa qalatil yahudu Uzairu ibn Allah. Wa qalatil yahudu Uzairu na'am Allah. Nah, mereka mengatakan bahwasanya orang Yahud mengatakan Uzair itu anak Allah. Naam, Kemudian apa? tin nasara al-masih ibnullah. Bahwasan Nabi Isa itu adalah anak Allah. Naam, dzalika qauluhum bi afwahihim yudhi'una qawla alladziina kafaru min qabl. Qatalahumullah anna yufakun. Naam, perhatikan itu. Bahwasanya orang-orang Yahud mengatakan Uzair ibnullah. Uzair itu anak Allah. Naam, kemudian orang Nasara mengatakan Naam, Nabi Isa alaihissalam anak Allah. Dzalika qauluhum itu ucapan mereka. Nah, bi afwahim dengan mulut-mulut mereka. Yudhaiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Yang mana ucapan mereka itu sama persis dengan ucapan orang kufar sebelumnya. Nah, dalam artian hulu, berlebih-lebihan dalam menyanjung dan juga mendudukkan. Ngam. Apa kata Allah Ta'ala? Qatalahumullah. Allah Subhanahu wa taala merangi mereka semuanya. Naam. Anna yufakun. Bagaimana mereka bisa dipalingkan? Barakallahu fikum. Seperti itu menunjukkan bahwasannya apa? Bahwasannya orang orang Yahud dan Nasara mereka berlebihan dalam mendudukkan naam manusia sampai diangkat menjadi tingkatan apa? anak Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah taala telah berfirman lam yalid wa lam yulad. Naam. Allah taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Berikutnya. Kemudian kata beliau, Wahumul humul an yutlikuna 'ala Taurah." Lanjutkan oleh syarahnya itu. Wahumul an yutlikuna ala Taurah. Ya, sekarang mereka menamakan Taurah ini al-ahda al-qadim. Ya, dinamakan al-ahda al-qadim. Ya, mungkin perjanjian yang telah lampau, telah terdahulu. Ini nama istilah aja, istilah mereka kita nggak tahu ya. Awil asfara al-qadimah atau perjalanan-perjalanan kisah-kisah yang telah lampau. Wa yutlikuna injil dan juga mereka menamakan Injil dengan asfara al-ahdi al-jadid. Nah, perjalanan-perjalanan Eh, atau perjanjian yang baru, misal seperti itu. Hadza fi istilahim, tapi nggak penting ya, ini istilah mereka. Yang kita tahu ya apa? At-Taurah sama Injil itu, Taurat yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil kepada Naam Nabi Isa alaihissalam. Tapi boleh nggak zaman sekarang ini kita contohnya misalkan ada orang ngasih hadiah Injil atau ada orang datang kepada kita memberikan hadiah Taurah. Boleh nggak kita injak-injak itu? Atau mungkin kita Nah, kita sobek-sobek gitu, barakallahu fikum, Nah, untuk kita berhati-hati barakallahu fikum karena sudah bercampur ya, sudah nggak murni lagi seperti dulu, maka alangkah bagusnya lebih baiknya kalau seandainya kita bakar. Karena dikhawatirkan masih ada yang murni, masih ada yang asli sehingga nanti kalau seandainya kita injak-injak atau kita mungkin kita sobek-sobek misalkan, eh, dibuang di pinggir jalan misalkan, nah, khawatirkan ada yang asli, nah yang asli itu kalamullah. Dikhawatirkan malah kita nanti yang kita injak-injak kalamullah. Sehingga apa bagaimana cara yang tepat? Cara yang tepat dibakar. Nah, kalau seandainya ada dibakar karena kita nggak boleh nah mempelajari atau membaca nah kitab Taurat dan Injil karena Al-Qur'an sudah cukup. Al-Qur'an yang sudah murni tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Nah, huma kitaban yang aziman. Kedua kitab ini Taurat dan Injil. Taurat dan Injil ini kedua-dua kitab ini adalah kitab yang agung. Anzalahumallahu ala nabiyyaini karimain. Yang Allah Ta'ala telah menurunkan kedua kitab tersebut kepada dua nabi yang mulia huma Musa wa Isa. Kedua nabi tersebut ada Nabi Musa, Nabi Isa. Yang mana Nabi Musa, Nabi Isa, barakallahu fikum alaihi wassalam, kedua-duanya termasuk apa? Ulul azm. Termasuk ulul azmi minar rusul. Naam, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum. Bersabarlah engkau sebagaimana bersabarnya para ulul azmi minar rusul. Karena mereka ketika berdakwah kemudian dihalang-halangi, bahkan ada yang nam hendak dibunuh, eh, tetap bersabar mereka. Barakallahu fikumul azm minar rasul. Naam, Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa fa hum ulul azmi fa'lamu. Terkumpul dalam sebuah pantun yang sangat indah dan bagus mudah dihafal. Nam susunan apa? Susunan atau penyebutan ulul azm minar rasul. Kami ulangi, Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa fa hum ulul azmi fa'lamu. Ya, Nabi Nabi Muhammad, nah, kemudian Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Nuh, Nabi Isa. Lima itu ul azm. Mudah kan? Muhammadun Ibrahim Musa kalimuhu fa'isa fanuhun hum ulul Azm, fa'alamu. Nah, seperti itu. Nah, barakallahu fikum, itu ulul azm rasul ada lima itu. Nah, dan Nabi Musa, Nabi Isa yang termasuk ulul azm. Nah, dalam artian mereka memang diberi ujian yang sangat kuat sangat berat barakallahu fikum kalau kita telusuri satu persatu memang panjang pembahasannya. Namun insya Allah taala dibaca pada pembahasan yang tersendiri. Kata beliau di sini, la at-Taurah, terlebih-lebih lagi Taurah. Fa inna kitabun azim. Maka sesungguhnya kitab Taurat itu kitab yang agung. Wal Injil mukammilun laha wa musaddiqun laha. Injil yang turun setelahnya ya, itu adalah penyempurna Taurat tersebut dan juga pembenar Taurat tersebut. Walidalika. oleh karena itu, Sumu bi ahli kitab. Mereka dinamakan ahli kitab. Jadi kalau tanya orang, siapa sih ahli kitab itu? Al-Yahud wa Nasara. Kafir enggak? Kita hukumi secara umum. Al-Yahud wa Nasara adalah kufar. Tapi kalau kita rinci bagaimana? Kalau kita rinci bahwasanya di zaman Nabi Musa alaihissalam orang-orang Yahud yang mereka beriman kepada Nabi Musa dikatakan Muslim. Zaman Nabi Musa, paham ya? Kemudian orang Nasara yang mereka beriman dengan Nabi Isa alaihissalam, ya, sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam beriman dengan dengan apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi muslim di zamannya, tapi setelah datangnya Nabi kita Muhammad SAW, alaihi wasallam, orang Yahudi, orang Nasara mereka tidak mau beriman, tidak mau memeluk agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka mereka kufar. Kembali ke umuman tadi. Nah, barakallahu fikum. Laisu muslimin, mereka bukan kaum muslimin. Sebagaimana nah dipertegas ucapan ini Syekh Muhammad sallallahu dalam syarah beliau terhadap apa? Al-Usul Salasah bisa dilihat di sana. Nah, bahwasanya orang-orang Yahudi Nah, mereka muslimuna fi zamanihim. Mereka muslim dari zaman mereka yang mereka benar-benar mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Paham itu ya? Kemudian orang Nasara hum muslimuna fi zamanihim. Mereka juga muslimun di zaman mereka yang mengikuti apa? Yang mengikuti ajaran Nabi Isa salam. Ya, seperti itu. Tapi untuk zaman kita sekarang ini kalau ada orang Yahudi orang Nasara kok tidak beriman dengan apa yang dibawa Rasulullah, tidak beragama Islam, maka laisu muslimin, mereka bukan muslimin. Nah, masuk ke dalam keumuman ayat tadi, innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlul kitab, al-yahud wa nasara. Naam. Berikutnya kata beliau di sini, Waridzalika summum bi ahli kitab farqan bainahum wa baina ghairihim. Untuk pembeda antara mereka dan antara yang selain mereka. Mimman laisa lahum kitab dari kalangan orang yang memang tidak turunkan pada mereka Alkitab. Naam. Itu makna kitabiyun ya, mahum ya. Kitabiyun maksudnya dari kalangan Yahud dan Nasara. Nah, al-Yahud itu jamak, kalau satu Yahudiyun. Nasara itu juga jamak, kalau satu Nasraniyun. Nah, seperti itu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Seperti contohnya misal lain, al-A'rab, al-A'rabu itu Badui-Badui. Kalau satu A'rabiyun. Seperti itu. Nah, berikutnya. Wa amal ummiyun, adamun umiyun. siapa umiyun itu? Fal muradu bihim. Yang diinginkan dengan umiyun adalah Al-Arabu alladzina la yadinuna bidiyanatain. Yaitu orang-orang Arab, perhatikan, orang-orang Arab yang mereka tidak beragama dengan dua agama tadi. Paham ya? Tidak beragama dengan dua agama tadi. Apa? Tidak beragama dengan agama Yahud, tidak juga beragama dengan agama Nasoro. Paham ya? Tidak beragama dengan agama Yahudi, tidak pula agama Nasrani. Naam. Sumu bin Ummiyin, kenapa mereka dinamakan Ummiyin? Barakallahu fikum. Jam'u Ummiyin jadi ummiyin itu jamak dari ummiyin. Nisbatan ilal um, disandarkan pada um. Apa itu um? Wal ummiyu dan ummiyu huwallazi la yakra' wa la yaktub. Dihafal ini ya. Jadi kalau kita jumpai lafad al ummi itu maksudnya adalah Naam, orang yang tidak bisa membaca tidak pula bisa menulis. Paham ya? Al ummiyu huwal ladzi la yakra' wa la yaktub. Allah. faedah sangat besar ini. Naam. Faedah sangat besar sekali. Karena terkadang mungkin kebingungan apa itu mana ummiyan itu. Nah, ini beliau sebutkan jelaskan nih Wal ummiyu huwa alladhi la yaqra'u wa la yaktub. Dan ummi itu adalah apa? Adalah orang yang tidak bisa membaca, tidak pula bisa menulis. Fa innahum qaumun la yaqra'una wa la yaktubuna fil ghalib. Karena sesungguhnya mereka al-ummiyun, eh, mereka adalah orang-orang atau sekelompok kaum yang mereka tidak bisa membaca, tidak pula bisa menulis fil ghalib kebanyakan mereka. Walaysa indahum kitabun qabla nuzul Qur'an, ya kan? masa-masa na'am barakallahu fikum sebelum na'am turunnya Al-Qur'an tuh mereka nggak punya kitab, gitu loh. Buktinya apa? Buktinya mereka tidak beragama, tidak beragama dengan agama Yahudi, tidak pula beragama dengan agama Nasrani. Nah, barakallahu fikum. Falidzalika sumul um, bil ummiyin. Oleh karena itu mereka dinamakan dengan ummiyin. Apa tadi? Ummiyun tadi, ummiyun adalah orang-orang yang tidak bisa membaca, tidak pula bisa menulis. Naam. Pada asalnya ummiyun adalah orang Arab yang mereka apa tidak beragama dengan dua agama tadi sebelum turunnya Al-Qur'an. karena qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Dialah zat yang telah mengutus fil ummiyin, yaitu di lingkungan orang-orang yang mereka ummiyin, yaitu tidak bisa membaca, tidak pula menulis, rasulan seorang rasul minhum dari kalangan mereka juga. Rasulan minhum dari kalangan mereka juga. apa maksudnya ini ya? Nah, jadi di kalangan orang-orang ummiyun yang tidak bisa membaca, tidak pula menulis, Allah Ta'ala mengutus seorang Rasul juga dari kalangan mereka. Wa kama qala ta'ala dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir." Dan tidaklah kami datangkan kepada mereka satu kitab Nam yadrusunaha yang mereka pelajari. Ini sebelum apa? Sebelum turunnya Al-Qur'an. Jadi masa-masa sebelum turunnya Al-Qur'an. Nah, sebelum turunnya Al-Qur'an di zaman-zaman sebelum nah, datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Eh, dan tidaklah kami memberikan kepada mereka kitab yang mereka pelajari. Wa arsalna ilaihim dan tidak pula kami utus kepada mereka qablaka sebelummu min nadhirin, seorang pemberi peringatan. Jadi sebelum diutus Nabi kita Muhammad SAW dan sebelum diangkat sebagai nabi ya, qabla bi'sah itu mereka dalam keadaan seperti itu. Nah, tidak ada satu yang memberikan peringatan. Ewa, sehingga nanti kembali ke al-jahiliyah nantinya kita lihat nanti. Nah. Wa qala ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Na'am, litungdira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun." Litungdira agar engkau memberikan peringatan kepada sekelompok kaum ma undira. Naam, yaitu kaum yang undira aba'uhum yang telah diperingatkan apa? Yang diberikan di, telah diberikan peringatan bapak-bapak mereka fahum ghafilun dalam keadaan mereka itu lalai. Dalam artian dengan turunnya Nabi kita Muhammad SAW ini Beliaulah yang akan membimbing mereka kembali. Nah, barakallahu fikum. Fahadha ma'nal ummiyin. Inilah makna ummiyin. Buktinya apa? Buktinya memang gak ada kitab bersama mereka dan mereka pun tidak bisa membaca, tidak pula bisa menulis. Nah, dengan turunnya Nabi kita Muhammad SAW nanti, Naam akan apa? Akan Naam Rasulullah memberikan bimbingan dan juga peringatan kepada mereka. Wa wasafa nabiyahu sallallahu alaihi dan Allah Subhanahu wa taala juga mensifati nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Bi annahu ummiyun. Nabi kita juga ummi. Ya kan tadi? Naam, ladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah zat yang telah mengutus. Nah, di lingkungan atau mengutus di hadapan orang ummiyin yang tidak bisa baca, tidak pula menulis, rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka juga. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mensifati nabinya dengan dengan ummi juga. Wa wasafa nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi annahu ummi Eh, dan Allah Taala telah mensifati nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya dia adalah ummi. Allah Taala Allah Taala berfirman, "Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi." Naam, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil, ya'muruhum bil ma'rufi wa yanha wa yanhahum 'anil munkar. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Allah Taala berfirman, "Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiya alladhi yajiduna maktuban indahum fit tawrati wal Injil. eh, itu enam orang-orang yang mereka mengikuti Ar-Rasul, An-Nabi dan utusan Allah taala sekaligus itu adalah nabi al-ummi. Apa ummi tadi? Alladzi la yaqra wa la yaktub. Yang tidak bisa membaca, tidak pula bisa menulis. Alladzi yajidunahu, yang mereka menjumpai enam nama nabi tersebut maktuban tertulis endahum di sisi mereka fit Taurat wal Injil. Jadi nama Nabi kita Muhammad SAW ini sudah tertulis dalam sana. Dalam Taurat penyebutannya sudah ada dalam Taurat. Kemudian dalam Injil juga sudah ada. Ya'muruhu bil ma'ruf. Bagaimana sifatnya Nabi ini? Memerintahkan mereka dengan perkara yang ma'ruf. Wa yanhahum munkar. Dan melarang mereka dari perkara yang mungkar. Barakallahu fikum. Jadi ketika Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ketika eh, naam, malaikat Jibril alaihissalam mengajari membaca bagaimana? Eh, ketika suruh ikra apa kata Rasulullah? Ma'ana dikore Aku nggak bisa baca gitu loh. Ikra ma'ana dikore. Bacalah. Aku tidak bisa baca. Wah, sampai berkali-kali itu, ya kan? ikra ma'ana dikore Nah. ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq itu. Naam. Nubi abi ikra wa ursila bil mudatsir. Rasulullah SAW itu naam diutus menjadi nabi dengan apa? Dengan satu ayat sampai eh, ayat, ayat pertama sampai ayat kelima surat apa? Surat surat Iqra itu. Surat apa namanya? Surat Al-Alaq ya. Nah, surat Al-Alaq itu. Kemudian diutus menjadi rasul dengan surat Al-Mudatsir itu, ayat 1 sampai ayat 5 itu. Nubbi Abi Iqra wa ursila bil Mudatsir. Nah, sebagaimana hal itu dinukilkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad Abdul Wahab di akhir-akhir apa? Nah, atau di kitab beliau Al-Usul Salasah dalam matan itu. Nah, Nubbi Abi Iqra wa ursila bil Mudatsir. Jadi ketika Nah, eh, awal mula dijadikan atau diutus menjadi nabi, Didatangi malaikat Jibril suruh baca nggak bisa Rasulullah. Nah, menunjukkan bahasanya benar-benar apa yang Allah Ta'ala atau Allah Ta'ala firmankan itu benar gitu loh. Ummi, Allah dilayak yaqra wa la yaktub. ummiyan dan keadaan Rasulullah SAW itu ummiyan layak yaqra wa yaktub. Tidak membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tidak pula menulis. Wajah abi hadzal kitabil azim. Kemudian datanglah kitab yang sangat agung ini. Dalilun ala sidqi risalatih yang yang mana itu merupakan dalil yang menunjukkan apa kejujuran atau kebenaran risalahnya Rasulullah SAW itu. Wa fi dzalika mu'jizatun lah dan pada kita tersebut adalah merupakan mukjizah untuknya. Mukjizat untuk Rasulullah SAW kan nggak ada satupun yang bisa mendatangkan Al-Quran yang semisalnya nggak ada kan? Nggak ada. Nah itu Allah Taala pun juga memberikan tantangan-tantangan dalam Al-Quran mengenai apa mengenai orang-orang yang sombong yang mereka mengatakan bahwasanya Naam in hadza illa qaulul bashar. Tidaklah ini melainkan ucapan manusia. Naam. Langsung Allah Taala langsung Allah Taala apa? Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan neraka sakor. Naam. Sa'uslihi sakor. Sungguh aku akan jerumuskan dia, akan masukkan dia dia dalam neraka sakor itu. Naam. Paham ya? Karena mereka mengatakan ini ucapan manusia ini bukan asli dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah ucapan tukang dukun atau tukang sihir misalnya. Naam. Kemudian berikutnya. Fal fal Arabu ummiyun wa nabiyuhum ummi. Maka orang-orang Arab nam adalah ummiyun, mereka adalah orang-orang yang tidak bisa baca, tidak pula bisa menulis. Wa nabiyuhum dan nabi mereka juga ummiyun. Ummiyun pada asalnya seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum. Ewa, ini berarti sudah kita ambil makna al-kitabiyun dan ummiyun. Al-kitabiyun al-yahud wan nasara yang dimaksud al-ummiyun alladzina la yaqra'una wa la yaktubun. Adalah orang-orang yang tidak bisa membaca, tidak pula menulis. Naam. Amal jahiliyah tuh. Nah, jahiliyahnya apa yang maksudnya jahiliyah ini? Sekarang kita bahas kita apa? Masail al-jahiliyah. Nah, al-jahiliyah yang diinginkan dalam kitab ini apa? Nah, perhatikan. Amal jahiliyah tuh al-muradu fal muradu biha an-nisbatu ilal jahl. Pada asalnya jahiliyah itu eh, yang diinginkan dengannya adalah penisbahan kepada kebodohan al-jahl. Nah, karena kebodohan apa? Kebodohan sangat berbahaya sekali. Wal jahlu adamul ilm kata beliau. Dan kebodohan itu adalah tidak adanya ilmu. Dan dipermisalkan para ulama di antaranya Ibnu eh, Ibnu Jauzi rahimahullah taala dalam kitab beliau Talbis Iblis, beliau, beliau mempermisalkan kebodohan itu bagaikan kegelapan. Nah, kegelapannya sangat gelap. Tidak ada kegelapan melainkan kegelapan kebodohan. Apa kata beliau? Wa minal ma'lum annal ilman nurun kata beliau. Sudah perkara yang diketahui bahwasanya ilmu itu cahaya. Nah, wa anna iblis dan bahwasanya iblis Naam yuhassinu lil insan, menghias-hiasi untuk manusia, menghias-hiasi di hadapan manusia. Naam, paham ya? Itfa'an nur untuk memadamkan cahaya tersebut. Paham ya? Jadi ilmu itu cahaya, tapi iblis laknatullah alaih berusaha bagaimana memadamkan cahaya itu di hadapan manusia. Tujuannya apa? Liyatamakkana minhu fi mah agar manusia itu terjerumus dan mudah untuk terseret ke dalam kegelapan. Kata beliau, wala zulmata kadzulmatil jahal. Tidak ada kegelapan yang lebih gelap melainkan kegelapan kebodohan. Naam, seperti itu keadaannya. Dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim sering kita dengar dalam nuniyah beliau mengenai bahwasanya kebodohan itu adalah penyakit yang bisa membunuh. Naam. Tapi obatnya ada, obatnya obatnya ada dan harus butuh juga apa? dokternya. Apa kata beliau? Eh, beliau mengatakan dalam nuniyah, beliau mengatakan bahwasanya wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani nasun minal qur'ani aw min sunnatin wa tabibuhu dzakal alimur rabbani Ewa, mudah dihafal itu itu dalam dunia disebutkan al imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sangat bagus sekali apa kata beliau wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu kebodohan itu adalah penyakit yang membunuh dan obatnya kata beliau, Wasifahu amrani fit tarkibi muttafiqani, dua perkara yang telah tersusun tidak bisa apa? terpisah. Paham ya? Nah, apa itu? Tersusun itu nasun minal Qur'ani atau min sunnatin. Nas dari Al-Qur'an atau dari As-Sunnah. Maksudnya obatnya adalah Al-Qur'an was sunnah. Namun obat ini siapa yang bisa menggunakannya? Siapa yang bisa memahamkannya? Siapa yang bisa mengarahkannya, membimbingnya untuk menggunakan obat ini? Wa tabibu dzakal alim rabbani dan dokternya adalah seorang alim rabbani. Apa itu alim rabbani itu? Al-alim rabbani alladhi yurabbi. Naam, huwallazi yurabbin nas min sigharil ilm qabla kibarih itu alim rabbani. Perhatikan ya. Al-alim rabbani alladhi yurabbi an-nas min sigharil ilm qabla kibarih. Itu alim rabbani sebagaimana sebutkan para ulama berkaitan masalah al-alim rabbani. Yaitu apa? alladhi Nyam yurabbi an-nasa min sighari ilm qabla kibarih, yaitu seorang alim yang mendidik. Nah, barakallahu fikum manusia yang mengajari manusia dari ilmu yang paling kecil sebelum ilmu yang tinggi atau ilmu yang besar. Dalam artian apa? Dalam artian yang bisa mendidik kaum muslimin atau manusia dari ilmu yang setara bertahap, sedikit demi sedikit. Itu alim rabbani. Naam. Jadi kebodohan itu akan terhilangkan dengan apa? Dengan belajar dengan cara tadarus. Tadarus itu sedikit demi sedikit. Kitab yang paling rendah dulu baru naik, naik, naik sampai tingkatan yang mungkin dia anggap paling tinggi. Dalam artian apa? Pembahasannya lebih mendalam gitu. Nah, barakallahu fikum. Dan itulah yang namanya apa? Yang namanya ilmu. Nah, sehingga Al-Imam Al-Qirafi, siapa Al-Imam Qirafi itu? Al-Imam Al-Qirafi yang ma'ruf dengan Al-Qirafi, beliau adalah abul Abbas Ahmad bin Yunus. Nah, Al-Qirafi. Beliau mengatakan dalam kitab beliau Al-Furuq, nah, Wa aslu kulli fasadil dunya wal akhirah innama huwal jahl. Nah, perhatikan ini sumber inti kerusakan di dunia dan akhirat itu adalah kebodohan. Apa kata beliau? Fajtahid fi izalatihi angka masata'ata. Maka bersungguh-sungguhlah engkau untuk menghilangkan kebodohan itu dari dirimu semampu dirimu. Jadi berusaha menutup ilmu itu bukan bertangku tangan di rumah bukan, tapi berusaha mencari ilmu dan menimba ilmu untuk menghilangkan kebodohan tersebut. Kemudian apa kata beliau? Kama anna asla kulli khairin fid dunya wal akhirah innama huwal ilm. Nah, perhatikan ini. Sebagaimana sumber inti kebaikan di dunia dan akhirat adalah ilmu. Apa kata beliau? Fazdahid fi tahsinihi masata'ta. Maka bersungguh-sungguhlah engkau untuk meraih mendapatkan ilmu tersebut semampu dirimu. Wallahu huwal mu'inu al khairi kulli. Nah, wallahu al mu'inu al khairi kulli. Dan Allah lah zat yang akan menolong untuk segala kebaikan itu. Nah, ini menunjukkan bahasanya ilmu penting. Nah, ilmu sangat penting ya para kalafikum sehingga nah kita mempelajari al-masail atau masail jahiliyah ini fungsinya apa fungsinya agar menghilangkan kebodohan-kebodohan atau perkara-perkara jahiliyah yang mungkin kita anggap itu adalah benar. Nah, atau yang dianggap kaum muslimin itu adalah perkara yang wajar. Nah, kita lanjutkan. Wal jahiliyatu hiyallati laisa fiha rasul. Sedangkan jahiliyah, zaman jahiliyah itu zaman yang allati laisa fiha rasul yang zaman tersebut atau na'am barakallahu fikum keadaan tersebut tidak ada rasul di situ. Nah, walaisa fiha kitab, enggak ada kitab, enggak ada rasul. Jadi keadaan bagaimana keadaannya sangat parah. Zaman jahiliyah itu. Nah, wal muradu biha dan yang diinginkan dengannya maka naqabala bi'satin nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu keadaan yang terjadi atau keadaan yang ada sebelum diutusnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Jadi zaman jahiliyah itu ngeri sekali ya. Kalau masalah pernikahan itu nggak seperti sekarang, ijab kabul itu nggak. Nanti seorang wanita itu nanti ya didatangi para lelaki barakallahu fikum di antara pernikahan jahiliyah ya. Kemudian setelah itu apa? Berhubungan badan. Nah, nanti setelah melahirkan anak, lihat anak itu nanti nanti siapa yang paling mirip dengan wajahnya dalam artian wajah siapa yang paling mirip di antara laki-laki yang telah melakukan hubungan dengan perempuan tersebut. Itu menunjukkan pernikahan jahiliyah yang sangat jelek ya, seperti itu di antaranya. Nah, kemudian juga ada pernikahan-pernikahan yang lain yang intinya tidak bagus. Dalam artinya apa? Itulah kehidupan jahiliyah. Nah, kehidupan jahiliyah yang sangat amat sangat jauh daripada naam syariat itu. Nah, setelah datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyelisih perbuatan-perbuatan jahiliyah dan beliau pun apa? membersihkannya, ya, mendakwahkan tauhid dan juga membasmi kesyirikan itu. Naam. Ewa, kata beliau, wal muradu biha ma kana qabla bi'tatin nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ta'ala wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan jangan kalian berhias sebagaimana berhiasnya orang-orang jahiliyah terdahulu. Ini larangan bagi kaum wanita ya. Pada asalnya karena para wanita waktu itu zaman jahiliyah mereka kalau keluar-keluar berhias, menggunakan perhiasan mereka mungkin nambar kalau fikum perhiasan-perhiasan emas-emas mereka di mungkin kalung-kalung yang dipakai di nanti kaki-kaki mereka tangan-tangan mereka ditampakkan ketika keluar. Nah ini jangan sampai kaum muslimat melakukan seperti perbuatan-perbuatan jahiliyah ini. Paham itu ya? Karena perbuatan jahiliyah ini perbuatan yang jauh dari syariat. Jangan dicontoh itu, jangan dicontoh barakallahu fikum. Yakni allati qabla bi'satin nabi. Maksudnya adalah jangan kalian tuh berhias seperti berhiasnya orang-orang yang sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana boleh nggak wanita berhias? Silahkan berhias tapi jangan ketika eh, jangan ditampakkan di luar ketika bepergian. Nah, terutama yang sudah suami istri, seorang istri berhias dengan suaminya nggak masalah. Ya. Nah, kemudian yang selain itu di rumah nggak masalah. Tapi untuk menampak di pinggir jalan, misalkan, nah sebagai, sebagai contoh saja, enam di pinggir jalan pergi kemudian pakai wangi-wangian, tidak pakai hijab, kemudian berhias. Eh. Barakallahu itu termasuk perkara-perkara jahiliyah yang harus ditinggalkan. Barakallahu fikum. Apalagi menggunakan minyak wangi ya. Nah, keluar pakai minyak wangi dan semisalnya itu termasuk perkara-perkara yang harus ditinggalkan dan juga banyak larangan-larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai hal tersebut. Nah, sehingga untuk menjaga fitnah ini agar na'am kalau fikum kaum wanita tidak terjerumus dalam fitnah, Rasulullah pun juga masih apa masih memberikan penjagaan kalau seandainya seorang wanita hendak safar tidak dihalalkan kecuali bersama mahramnya. La yahilu limra'atin an tusafira illa ma'adhi mahramin. Tidak halal bagi seorang wanita untuk safar melakukan perjalanan jauh dalam sejarah safar kecuali bersama mahramnya dalam rangka untuk bisa menjaga naam kehormatannya serta keamanan mahram tersebut barakallahu fikum keamanan wanita tersebut. Naam. Itu. Kata beliau di sini sedikit lagi ya, li'annahu qabla qabla ba'th nabi sallallahu alaihi wasallam kana al kulluhu yamuju fi dhalalin wa kufrin wa ilhadin. Perhatikan ini, dikarenakan sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu, alam ini dahulu, kulluhu seluruhnya yamuju. Maksudnya seluruhnya mereka apa? Mereka itu bergelombang bergelombang di dalam kesesatan yang muju bergelombang fidolalin berada di dalam kesesatan wa kufrin dan kekufuran wa ilhadin dan juga naam ilhad eh, dalam artian tidak beragama eh, wa naam anna risalatis sabiqati indarasat karena risalah-risalah terdahulu sudah hilang sudah terhapus fal yahudu harrafu kitabahum at-taurah orang-orang yahud sudah mulai mengubah kitab mereka Taurat itu diubah Ya, diubah lafadznya, diubah ini dan seperti itu, diubah. Nah, wa adkhalu fihi katsiran al-kufriyati wad dalal. Kemudian mereka memasukkan di dalam Taurat tersebut yang sudah diubah itu kekufuran-kekufuran dan kesesatan-kesesatan. Wasyana'i wasyana'i allati adkhaluha fit Taurah dan juga kejelekan-kejelekan yang mereka masukkan dalam Taurat tersebut. Wa kadalikan Nasara, demikian orang Nasara, harrafu kitabahumul Injil. Jadi hati-hati ya, orang-orang Nasara mereka juga sudah mengubah kitab-kitab mereka Eh, mereka sudah mengubah kitab mereka Injil itu. Jadi Injil yang sekarang sudah gak asli lagi gitu loh. Banyak eh, banyak campuran dan banyak yang yang sudah diubah sehingga hati-hati. Nah, cara terbaik apa tadi? Ima dibakar, ima nah barakallahu fikum nggak usah diterima kalau dikasih hadiah. Nah, karena apa? Karena seperti itu modelnya apa? Berbahaya kalau seandainya mungkin kita wah ini kan kitab orang kufan kita injak-injak. Hati-hati. Karena masih eh, dikhawatirkan masih ada yang asli gitu loh. Jadi jangan diinjak-injak. Yang paling terbaik adalah dibakar tadi itu. Nah, harafu kitabahumul Injil amma kana alhi waqtan nuzuli 'alal Masih alaihi salatu wasalam. Jadi mereka sudah mengubah kitab mereka Injil ini Nah, dari apa yang dahulu di zaman Nabi Isa atau diturunkan ke Nabi Isa alaihissalam.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 Walhamdulillahirabbil alamin.